Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah nabil Waraqat. Naam yang berkaitan masalah ilmu usul fikih karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai Pembahasan masih berkaitan masalah pembahasan kias yaitu contoh-contohnya berkaitan masalah na'am barakallahu fikum mengontrakkan atau ijar atau takjir mengontrakkan atau menyewakan rumah apakah termasuk jual beli ataukah tidak pendapat yang rajih tetap kita hindari karena dikhawatirkan na'am barakallahu fikum tidak jauh beda dengan jual beli karena nanti situ ada perpindahan kepemilikan secara tidak langsung oleh karena itu ketika mendengar adzan Jumat enggak perlu dengar dengar adzan yang kedua kali ya Begitu dengar adzan Jumat, langsung apa? Kita batalkan tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Karena apa? Karena sudah datang larangannya dalam al quran Karim di dalam surat Al-Jumuah. Nah, Ada pendapat yang mengatakan adzan dua kali sudah kami sebutkan saya pendapat tersebut adalah pendapat yang marjuh atau pendapat yang lemah, pendapat yang rajih. Nah, untuk hari Jumat tersebut atau Jumat nah adanya hanya sekali saja. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaihi lam tantaqit lafdan wala ma'nan fala qiyasa fi dhatin qidadin musjala itu ya nah kita lihat qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih kulna kita katakan inna min syartil illah sesungguhnya termasuk syarat illah atau sebab yang jadikan sebab tersebut syaratnya apa al illatu mutaridatan wa ma'nam hendaknya syarat tersebut atau hendaknya illah atau sebab tersebut mutaridatan benar-benar ada Eh? benar-benar ada mewujudatan. Nah, kalau cuman hanya bayang-bayangan atau enggak ada itu enggak bisa. Jadi syaratnya harus apa? Sebabnya yang dipakai untuk kias itu harus ada. Nah, jangan sampai kita menggunakan kias yang batil. Nah, barakallahu fikum, kemudian dikit-dikit kias, dikit-dikit kias. Nah, barakallahu fikum, orang mau haji aja kerja kok. Misalkan, nah, masa kita mau ada orang enggak minta-minta? <laughs> kias apa itu? Orang mau haji itu orang kerja dulu banting tulang ngumpulkan uang. Masa kita mau daurah nggak boleh minta-minta? Dikiaskan dengan orang yang mau haji kerja dulu. Kias batil nggak itu? Kias yang batil warahmatullahi fikum. Nggak ada yang kias seperti itu. Nah, karena sudah kita lewati yang namanya royak puncak itu upayakan apa? Wasilahnya harus syar'iyah. Nggak bisa kalau puncak ditegakkan kemudian wasilahnya adalah muharramah. Itu perlu diperhatikan baik-baik itu. Tujuan mereka bagus agar dakwah tersebar kemana mana agar di Hongkong sana atau Hongkong antum? Mana itu Hongkong? Nama kota kan? eh? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana itu biar tersebar biar orang bisa dengar kajian taklim, bikin televisi. Tujuannya bagus nggak orang tersebarnya dakwah salafiyah bagus nggak tujuannya? Bagus, tapi caranya tadi bikin televisi tadi. Caranya maksiat. Ini berarti apa? Dia keliru dalam menempuh wasilah. Paham ya? Jadi upayakan goyah yang puncak tujuan yang dia ingin dia apa? ingin dia wujudkan upayakan apa wasilahnya itu apa? Wasilahnya itu harus syar'i. Wasilahnya harus syar'i barakallahu fikum, enggak boleh sembarangan. Nah, barakallahu fikum karena nanti kalau cuman intinya apa? Intinya kan kita melakukan apa? Puncaknya, mendapatkan puncaknya walaupun wasilahnya nah barakallahu fikum semua cara bisa. Itu nanti kaidahnya orang IM. Ikhwan muslimin. Eh, yang mereka mengatakan al-ghayah tubariru al-wasilah. Nah, artinya apa? Semua Nah barakallahu fikum atau saya tujuan itu menghalalkan semua cara. Intinya kan haji walaupun uangnya begal. Namanya intinya kan haji walaupun uangnya rampok gitu. Intinya kan daurah walaupun kita minta, ujung-ujungnya ke situ nanti. Nah penggalangan dana kami harapkan kepada wali santri untuk mengumpulkan eh, setiap wali santri kami harapkan ta'awunnya, kerjasamanya. Berapa? 50 ribu. Nah kalau wali santrinya ribuan gimana? 50 ribu kali 1000 udah banyak sekali itu minta-minta sudah. Allah musta'an. Lah terus bagaimana kalau biar bisa datangkan syekh? Enggak usah takalluf, enggak usah membebankan diri. Enggak ada lafaz dalam Al-Qur'an wala sunnah untuk membebankan diri. Justru larangannya apa? Larangan untuk bertakalluf. Pahamnya? Kalau enggak mampu bagaimana? Sudah diam. Nah, bar barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau mampu silakan. Ada muslimin uangnya banyak, kok ngundang syekh? Ya silakan tafadhal. Nah, yang mau hadir silakan, enggak ada paksaan-paksaan. Nah, barakallahu fikum, enggak ada istilah koordinir yang sifatnya apa? Minta-minta seperti itu. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa ingat baik-baik, perkara usul ini seringnya dijadikan hujah untuk orang-orang anu bid'ah wa dalal, orang hizbin. Ini kan goyahnya, ini puncaknya. Intinya kan kita daurah intinya. Tayyib, intinya daurah, tapi cara untuk mewujudkan daurah itu dengan cara yang syar'i gitu loh. Yaitu jangan minta-minta. Jangan melakukan penggalangan dana. Kita enggak minta-minta kan ta'awun lafadznya kok. Diubah sama dia ta'awun untuk mengelabui. Allah musta'an. Jangan tertipu barakallahu fikum. Kadang kita mungkin di sebagian pondok, sebagian ma'had antum dengarkan seperti itu keliru caranya. Kami harapkan kepada wali santri untuk ikut andil ta'awun, nah mengumpulkan uang sekian-sekian bebaskan tanah tanah sebelah pondok katanya. Allahu musta'an. Siapa yang suruh bebaskan? Dia membebaskan diri sendiri. Kalau belum mampu bebaskan, usah bebaskan. Kan itu ujung-ujungnya. Aslinya ke situ arahnya jangan membebankan diri. Enggak ada perintah bangunlah masjid itu enggak ada. Keutamanya ada tapi bagi yang mampu. Kalau nggak mampu bagaimana? Nggak ada, nggak mampu kemudian ngecek tanah. Tanahnya berapa hektar nih? Satu hektarnya berapa? Sekian. Wah, tak tarikan dana. Nggak mampu aslinya dia tuh. Akhirnya ujungnya minta-minta. Paham ya? Kecuali dia mampu punya harta silakan. Beli tanah, bangun masjid silakan. Bagus, keutamanya besar. Tapi kalau nggak mampu apakah ada perintah bangunlah masjid itu? Nggak ada. Bangunlah pondok pesantren nggak ada juga. Paham ya? Yang ada itu adalah barakallahu fikum perintah untuk kita senantiasa mengikuti Al-Qur'an Sunnah. Itu jelas sekali. Adapun kalau minta-minta hindari barakallahu fikum sekecil apapun kita hidup di dalam bermuamalah, bermasyarakat, meminta sedikit pun jangan barakallahu fikum kalau kecuali apa darurat. Itu pun harus kita melihat kembali, merujuk kembali penjelasan para ulama hadis qabisah riwayat Muslim itu. Bagaimana orang dikatakan darurat itu bagaimana? Nah, barakallahu fikum hartanya habis sama sekali ketimpa musibah misalkan fakir sekali benar-benar nggak ada harta sama sekali. Disaksikan tiga orang yang memang orang terpandang di situ, memiliki ilmu dan berakal. Kemudian benar-benar apa para fikum, naam dia terlilit hutang. apalagi di, dibebankan berarti dibebankan pada orang tersebut tanggungan hutang orang tuanya misalkan dan terpaksa tidak bisa lagi kecuali harus minta. Itu semuanya perkara-perkara yang dikecualikan. Adapun orang yang masih tegap, Wah, eh, masih kekar, eh, kemudian bisa kerja kok minta-minta sangat disayangkan. Itu apa? Itu aja secara global apalagi yang minta-minta pakai peci, berjenggot, berjubah. Allah sangat-sangat tidak layak barakallahu fikum karena kita semuanya yakin enggak usah panjang lebar antum belum merasakan atau yang sudah merasakan yang jelas kalau yang penggalangan dana itu biasanya kalau dapat bantuan tuh enggak murni dana itu masuk ke pondok semuanya. Jarang sekali masuk semuanya. Dapatnya 100 juta, yang masuk ke pondok berapa kira-kira? Jarang sekali langsung nih 100 juta dari muslimin. Kalau pakai penggalangan dana ya, kalau pakai sistem apa? proposal itu. Karena dia akan merasa apa? Anak kan sudah berjuang. Sudah memperjuangkan. Ini kertas putih ini sudah berjuang ke mana-mana ini. Masa nggak ada uang apa? Uang bensin katanya. Uang bensinnya nggak sembarang 10 juta. Akhirnya yang sampai ke pondok berapa? 90 juta. Allah musta'an. Hindari barakallahu fikum. Seperti itu jangan sampai jadikan ladang bisnis Nah, dengan cara membuat yayasan-yayasan atau yang semisalnya. Ini sekedar apa? Sekedar mengingatkan bahasan ilmu usul itu ilmu wasilah, bukan khoyah. Paham ya? Jangan sampai jadikan dikit-dikit usul, dikit-dikit usul, akhirnya apa? Dalil pun ditentang dengan usul. Usulnya kan seperti ini, Kok kaidah usulnya seperti ini. Lah dalilnya oh dalil itu nanti aja. Nah, ujungnya ke situ ujungnya Jangan. Tapi usul ini kita pelajari untuk menguatkan dalil barakallahu fikum. Dalilnya kalau Allah kalau Rasul, kaidah usulnya seperti ini. Bukan usul dulu baru dalil. Nah, barakallahu fikum akhirnya ujung-ujungnya dalil ditentang oleh dia. Jangan. Nah, mulai karena itu para ulama sering menasihatkan. Di antaranya saat kita belajar di Damat saat itu, Naam Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, beliau sering menasihatkan, jangan dijadikan ilmu bahasa Arab itu, ilmu nahwu dan semisalnya jadi ilmu ghayah. Paham ya? Jangan dijadikan ilmu usul itu ilmu ghayah, ilmu puncak itu jangan. Hanya wasilah perantara saja. Perantara barakallahu fikum karena ilmu ghayah itu ilmu Al-Qur'an dan As-sunnah. Nah, barakallahu fikum karena kullul ulumi sumal Qur'ani mashghalatun illa illa al haditha wa illa fikha fid dini. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatini. Itu ya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Naam, jadi ilmu itu semuanya menyibukkan kecuali ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu hadis dan memahami naam agama yang benar. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu, ilmu Al-Qur'an Sunnah itulah ilmu yang ghayah yang harus kita tempuh. Wa ma'nal ittirad, Ma'nal ittirad adalah apa? Antujadul antujadul illatu haitsu yujadul hukm. Ini. Makna ittirad pasti ada itu adalah apa? Dijumpai sebab itu ketika dijumpai hukum. Hukumnya apa? Haram. Sebabnya apa? Enggak ada sebabnya Diterima nggak kira-kira Yusuf? Kalau ada orang ngomong, hukumnya apa ini? Haram. Sebabnya apa sebabnya? Enggak ada sebabnya. Diterima nggak ucapan itu? Enggak diterima karena ini ya. antu Antujadal illatu haitsu yujadul hukum Harus ada sebabnya ketika hukum itu ada gitu loh. Karena apa? Karena al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada hukumnya ataukah tidak. Itu tergantung dengan sebabnya tadi itu. Paham maksudnya? Sama. Nah, jadi kalau nggak ada sebabnya kok menghukumnya nggak bisa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahu musta'an. Nah, sekarang misalkan barakallahu fikum hafizakumullah ada orang masak air, air putih itu ya. Belum dikasih bumbu apa-apa, nggak -apa. ada garamnya, wala gulanya, wala syai. Kemudian dihukumi, gimana rasanya? Manis? Bisa nggak gitu? Nggak bisa karena air hukum asalnya tawar misalkan. Barakallahu fikum kembali ke hukum asal, tawar. Nah, kemudian setelah itu ternyata dikasih gula barulah apa? Kenapa manis? Ada gulanya. Sebab bukan? Sebab. Tapi kalau nggak ada sebabnya kemudian gimana rasanya? Manis sekali, manis. Ada gulanya nggak? Nggak ada. Nggak ada sebabnya kok bisa menghukumi. Hati-hati barakallahu fikum seperti itu Allah musta'an. Kita lihat. Wa an yujadal hukmu haitsu tujadul illah. Dah hendaknya ada hukum ketika ada illah. Karena ada sebabnya itu mesti akan muncul hukum gitu loh. Paham Jadi sebabnya ada, muncullah hukum karena sudah kita lewati apa? Al-hukmu da'irun ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya, ada ataukah tidak adanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adanya hukum karena ada sebabnya. Tidak adanya hukum karena enggak ada sebabnya. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Kita lihat. Falau takhallafat al-illatu 'anil hukmi lam takun 'illatan lah. Kalau seandainya sebabnya itu berbeda, menyelisih daripada hukumnya, maka tidak bisa dijadikan sebab untuknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misalkan antum beli air aqua, haram ini, lah kena mabukkan. Nah, padahal sebab memabukkan itu dalam air aqua ada enggak? Enggak ada, enggak bisa mengkiaskan dengan khamr. Paham ya? Karena enggak cocok antum sebutkan apa? Nah, antum sebutkan antum jadikan sebab untuk apa? Untuk haramnya air aqua misalkan. Paham itu ya? Seperti itu ya. Jadi harus apa? Harus benar-benar ada sebab itu pada sesuatu yang kita hukumi tersebut. Nah, walau walau takhalafal hukm anil illah lam takun hiya illatunah kalau seandainya hukumnya berbeda dari sebabnya maka enggak bisa na barakallahu fikum sebab tersebut jadikan hukum tersebut paham ya sebab tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk hukumi kalau berbeda jadi hukumnya aja berbeda otomatis sebabnya juga beda gitu loh paham maksudnya ya na barakallahu fikum seperti itu walam yakun tabi'an laha dan tidak bisa juga diikutkan nah hukum tersebut tidak bisa diikutkan Nah barakallahu fikum pada sebab yang ada tersebut karena berbeda. Fa yushtaratu fil illah an takuna muttaridatan fi jam'i ma'lulatiha, maka syaratkan Nah barakallahu fikum pada sebab atau illah tersebut hendaknya dia itu ada pada seluruh nah barakallahu fikum sesuatu yang dikiaskan. Paham ya? Harus ada sebabnya. Fala tantaqidu lafdan wa anam. Maka tidak bisa terbatalkan secara lafadz bi an tasduqal awsafu al mu'abbar biha anha eh, yaitu dengan cara apa engkau atau dengan cara apa enam sifat-sifat yang diungkapkan tentangnya itu dianggap benar fi suratan pada suatu gambaran terbentuk la jatuh hukum aha tidak ada hukum padanya nah maksudnya apa maksudnya kalau cuma secara lafaz itu enggak bisa nah menghilang secara lafaz nah jadi membenarkan sifat-sifat yang ada tersebut yang diungkapkan tentang apa tentang sebab atau alasan tersebut pada suatu bentuk atau suatu gambaran yang kemudian tidak ada hukum bersamanya. Nah, wala maknan tidak pula makna bi an yujadal makna al mu'allal bihi fi suratin. Yaitu apa? Tidak bisa juga menghilangkan makna, yaitu dengan adanya dijumpai makna yang dijadikan sebab pada suatu bentuk atau suatu gambaran. Wala yujadul hukum kemudian enggak ada hukum. Intinya eh, lafaz yang disebutkan mulai dari falatang taqid sampai wala yujadul hukum tersebut itu enggak mungkin kalau ada sebab pun enggak ada hukumnya dan enggak mungkin ada hukum tanpa sebab tulisannya itu intinya paham ya yang namanya hukum itu muncul karena ada sebabnya dan ketika ada sebab muncullah hukum itu loh intinya itu na'am barakallahu fikum famata in qadat famata in taqadatul illatu lafdan aw ma'nan fala yasihul qiyas maka kapan saja enam terhilangkan sebab atau illah secara lafaz atau secara makna maka tidak dibenarkan kias wahada makna kaulih falakiasun fala kiladin. fi Nah, maka enggak ada kias eh, pada bentuk yang apa? Yang tidak ada di situ sebab secara lafaz tidak pula secara makna. Ai fala kias qiyas fintinam fintiqadil illah lafdan atau maknan kama alimta. Enggak ada kias pada suatu perkara yang apa yang hilang sebabnya secara lafaz atau secara makna. Jadi kalau enggak ada sebabnya enggak bisa dikiaskan. Nah, karena kita lewati, kias yang dimaksud di sini adalah kias yang paling kuat yaitu kias illah kan itu. Nah, barakallahu fikum adanya asal, farak kemudian adanya nam al-illah, kemudian adanya hukum. Barakallahu fikum. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.